sunnah. Begitu seterusnya. Jadi problem kata Isabel Abdul Qadir Jilani, halal itu halal hukum, halal hukum ra halal lain. Umpama halal itu halal lain saat dunia kena haram Ayo jajal ya, mergai ya gue Misalnya ke supir bis jurusan Jogja Surabaya. Pak, Aku mandek, ke mandek di Surabaya, sampai neng di, neng dua ribu jadi malam bisku kan ya mungkin. Kalau kita grup copet, kan neng di, biasa iya, operasi daerah kono. Nah, terus gue jadi mubalek kalian, mungkin-mungkin gue kasir kajati standar, Lu kasir kajati standar, sing ngono ya kasir kajati. Iku jadi apa sih yang nggak bisa haram? Padahal transaksi kita penuh dari itu semua. Oke, eh, penuh. Ya makanya ini kan tapi halal halal halal hukum ra halale ain. Wong dagangan pulsa asal doli di wong tuku pulsa bayar ya doli. Wong tuku beras ya doli. Wis supir ana ngumbal ya sterno. Kowe niatem kan kan. Napa mereka? Mereka itu halal hukum, ora halal ain. Nah kecuali bener-bener mesti yo, lah iku mesti haram. Mesti yo contohnya ini, misalnya ke supir taksi, ono wong Hongkong atau wong luar negeri ini pekerja sing sugih terus tak kok Mas, tolong dudono nggon klub Mas. Sing ono wedok sewanan, aku perono. Cah itu jelas-jelas gak roh. Roh itu mergo mbok sing lagu <laughs> naikus, terus orang donan ngomongnya tak kok Mas, aku itu pecinta wanita misalnya. Nah, gak buat terus Gue beres kalau terus Nah, gue naik sama berko ain apa? betul nak bis-bis kan wong ning dalan terus dianggap nak transaksi kan transaksinya luwe personal loh. Apa meneh ora takok jawab kuno nerangno dhewe. Kan nerangno dhewe. Golekno ning nggon iki kan nerangno dhewe. Lah nek ora takok kan kowe iso bebas sok suci. Asu ah, aku ora roh tujuane. Lha iku bab-bab paling angel ning fikih, nggih, bab-bab. Lha iku terus ulama nyontokno kaya adol arak kanggo wong sing ape minum, adol pedang kanggo wong sing ape megat, adol perempuan kanggo wong sing ape di komersial. Jadi ya, sini kan ono jual beli amat ya. Ono wong tuku amat mergo ape tinggu sesuatu yang halal. Ono sing tuku amat ape cara saiki tinggu nah nakal. Paham gitu. Ya? Sekolah suwon sampean senajan to soleh kok soleh sing goblok. Tetap soleh sing ekor kemungkinan-kemungkinan sekian hukum. Mergo hukumnya pangeran kadang rasa sesuai nuranimu, tapi sesuai akal. Kayak goni mah. Saya sama tak beda, wong kafir pas perang be wong Islam. Kafir harbi loh, ya, ora kau jadi teroris kafir harbi. Kafir harbi sing merangi wong Islam neng negara Islam. Iku nak kalah bi, dunyane disita, perempuannya disita. Lah perempuan disita jadinya jadi aman. Nah kenapa Islam menghalalkan itu? Karena kalau itu kembali ke negara kafir, amat ini dikeloni wong kafir, produksi generasi-generasi kafir harbi. Tapi nak dikeloni santri, enggak yang memproduksi generasi santri. Nah, kita harus cukup punya akal untuk menganalisis itu. Kenapa amat haram? Ben kita iso ngerti kenapa sahabat kadang yodoragi rabi amat sing sangka sitaane wong kafir. Nak aku nganggo nurani tok, wah kita kok gak pas. Orang resepsi ini kok dikumpulin. Iku ora pas-pasan cara nurani. Paham ya? Jadi kalau suwun ini masalah. Nah, sing ngono iku aja nganggo nurani, nganggo akal, gini apa? Akal. Tapi ini perang loh, ya, perang hafir habis zaman sini. Saya kira orang amat-amatan, kena nyulik amat. Oh sembrono. Zaman sini, zaman dhisik. Saiki sebar era ngono kuwi sebar. Gak iso guys saiki. tuh tuku amat golek amat saiki. Serap biung bisa di sing murah gue golek amat bareng. Cuma kulon rang rangno khawatir kuwatir kula sampean kok gak paham. Kenapa neng Islam itu tahu ngalal apa? Amat. Ngalal ghanimah, ngalal apa? Amat. Konteknya itu seperti itu. Anggapnya semacam penyitaan. Kalau bolak-balik nyontok nolak ngaji teng kita mudi. pundi Ono Ana begal ning omahmu nggawa senjata api. Berhubung gue jaduk iso hizib popos, jegal iso lumpuh no. Terus gue iso zuhud senjata api bagian. Monggo gadani jenengan damel malih. Alasan mbok zuhud iki rawek kudu tak balekno sing duwe iku jenenge soleh bintu mau ini mentang-mentang soleh mau nyekel barangnya wah wow. monggo monggo pedet malih ini kalau buat derek gada yo tiga dolar meneh dul dul paham ya? mestinya tetap kamu sih sita wong kue kiai ramalah tiga jahat orang Arab buku merkosa wong Nah, berhubung kita negara Indonesia yang kok polisi, tapi jelas kepastiannya barang itu sita, coba orang bos sita, dia monggo monggo gadane ini kalau balakan. Ya masalah, kenapa? Nah kira-kira gonima itu nah, mirip seperti itu. Logikanya kayak uang nangkep penjahat gawa senjata api. Apa senjata api ini harus disita harus dikembalikan? Harus disita. lah kira-kira logika gonima itu seperti itu. Paham ya? sama ngerti duduk perkara ini. Ya kira-kira gitulah analogi no, kiasnya no, gonima. Berarti Imam Ghazali di kitab-kitabul halal haram kurang rotubutan. Syabdul Qadir yang kurang kita Masyur Dawe Syabdul Qadir fal halal halalu hukmin la halalu ainin sing diarani halal iku halale hukum ora halale anwa ain. Jadi misalnya no koruptor belanja rokok neng kue, ya sudah kamu terima saja. ora kok, wah aku mesti duit kau jahat. Ya rasa ngono pokoknya tuku. Ya semua sing asal kamu melakukan transaksi yang soleh, misalnya kue supir bis, ya rasa mikir pengumuman. Sing badhe nyopet kula aturi medun, sing badhe niki kula aturi medun. Mergi niki bis halal. <laughs> wong halal, wong haram ku ora zina tok zina, haram nyopet haram, santri lunga minggat yo haram. Lunga keluyuran ninggal anak bojo terlantar yo haram. Senajan to kowe muni niat dakwah lah. Haram rumangsamu, paham nggih? Kiai mutung yo Misalnya orang kiai ini istiqomah niai, jebule ora prospek-prospek terus mutung terambil gerasi ning Kalimantan niku yo haram. Berarti kiai minggat jenenge, paham ya? Kaya Nabi Yunus itu jadi nabi kakuati. Terus ming minggat. Istilah Quran yo minggat is abako nama ming? Iku yo lunga haram. Mosok gue apa nyupir bis ngumumno ngono. Nggih sing badhe maksiat monggo medun. <laughs> Terus ora ono. Ya Tapi rasa dongakno semoga hasil hajat. <laughs> Jadi bisa ditulis Semoga yang baik hasil hajat. Tapi darah sok suci. Ini biasa wae. Jadi nyetel dangdut terus kau ngawam awam ora. Wis gedek-gedek ora wali wah ada sok ikhtiyat, penting urip ora Cuma kalau cerita hukum, nopo Cerita apa? Hukum. Sementing hukum itu sampai ditentang yang soleh. Kulo nu cita-cita kulo nak ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Niku teng akhirat mau cita-cita kulo setunggal. Ojo sampai hukumin Nabi ditentang wong soleh. Udah ulama kata. Nak wong dolim nentang Nabi ku wajar. Tapi ki wong soleh nentang ganjeng. Nabi. Ya iku mergo soleh tanpa ilmu. Jadi ini jenenge khawarit. Mulane ele-ele wong ku khawarit. Mergo wong soleh tapi malah nentang kanjeng Nabi. Nang dolim nentang Nabi kan wajar. Iki wong soleh tapi nentang. Lah iya misalnya ana wong beling ora percaya kiai kan wajar, tapi iki santri soleh. Roh kiai ini jagungan ambek rondo, terus suudzon. Bapak kiai jebuli jagungan ambek wong liya. Lha iku wong soleh tapi suud gak ngerti kiai ini mau. Jebule mbek rondo iku misanan utawa dakwah utawa bisna. Wong jagongane ngarepe wong akeh. Kecuali khulu wong justru anak kiai alim jagon mbek wong wedok liya ngarepe wong akeh nunjukno saleh. Kok malah jadi jatuh? Ya aku omongan wong ayu, iku wong soleh bento tak nih. Justru wani omongan ngarepe wong akeh ketok halal mergo syaraté mbek wong itu liya iku di depan umum. Paham ya? Ya aku wong soleh bento, nah jagoan mbek tak nyepi ben aku nangan santriku ya malah nyepi ku haram dul-dul. Paham ya? Lu justru nyepi ku sing mari haram, mung gawe Nabi jelas layak keluarna rajulun bimroatin jogeman wong lanang iku nyepi Sampai wong wedok. Mulane kiai-kiai alim pun ada tamu wedok ya ditepotoki ning teras ning depan umum. Justru iku sing mari oleh mergo di depan umum. Lah santri sing soleh roh SK. Lha ku elek santri soleh. Mulane soleh ya masalah. Nak tampo ilmu. Wah, kenaan Pak Yai ditamu akhirnya justru di depan umum boleh. Justru sing bahaya nak nyepil. Ya ana wong ini ngono ya akeh, tapi tak ngono iku rak sing aja ketara wong malah haram blok goblok. Tapi rata-rata kiai ora dinya ahli kok nang konakan <laughs> ya padha tede. Saya kaya padha tede ora. Padha padha balule. Ya lagi lagi justru akeh jagoan mbek wong aku pengen rada oleh iku di depan umum. Kau kan kayak sopo lah kowe di depan. Mereka pantangannya layak luwana Rojulun bim rohati. Jelas ya? Mengenai paling bahaya itu nak wes kesolehan ditentang wong soleh. Itu ini khawarij. Ya jadi ini nopo khawar. Nabi udah tahu tersiksa di tentang wong dolim, tapi tersiksa di tentang wong soleh. Ya, itu rupa ada wong nopo Khawarij. Di zaman Nabi Sugeng, wong wong amen sholat. Nak rino poso, nak bengi sholat poso. Tapi bareng Nabi bagi ghanimah. Nabi nyuwun sewu wis ya saenake. Wong saenake wong saleh, saenane Nabi ya tetap maslahat. Jadi ana wong sing ora pati Islam dikai duwe akeh, sing santri hafid soleh ra dikai popo. Nabi ku ya ya unik di sisi-sisi unik. Santri sing segep ngaji gak dikai popo. Sing ngaji lagi pisan wong apa nganti dikai duwe akeh. Nah sahabat-sahabat sing umumnya sahabat ya, ibu Nabi melakukan itu pasti ada hikmahnya. Wong Khawarij bar salat, bar salat wong salat, salat sunat, salat fardu akeh tunggale. Ya Muhammad, hadihi kismatun ma'urida bihi wajhuwa. Ini mesti pembagian sing ora krana golek ridane Allah. Iku padu merak iku mergo dulurem sanakmu mulane mbok kei akeh. Padahal tadi dia ikut memberi kontribusi. Terus fatala wa wajhu Rasulullah Nabi marah besar marah besar terus dari Umar kalau paten ini ojo ojo mbok ini kowe kalah khusyuk masyhurun nanti solatem dibanding solat ini ra apa nih ibadah dibanding ibadah dekne ini apa-apane tapi dekne keluar kok Islam kenapa ya Rasulullah ini ya mereka tadi curiga sama kebenaran masyhur terus Nabi ngendikan yakhruju min di'ti hadza ya kroon al-Qur'an la yujawi zuhana yamruquna yang meruku namnatin kama yamruqu sahmu minar romiyah Nah, kena jadi wong soleh ku hati-hati. Wong soleh ku malah tinggal alat legitimasi setan. mereka nak ngomong dintel mereka soleh. padahal bahlul, padahal gob kop. Mana hati-hati. Jadi wong soleh. Ya mana tadi. Ya, kok mau mandek wong itu? iku kiai opo? Lu padahal ngomongnya di depan umum itu termasuk solusi untuk menghindari fitnah dan Nabi paling anti nak omongan mbek wong itu. nyep nyep. Ini kan kiai ini wis Itu petuki ini teras ning ratan gede. Mungkin ada tiga orang ngayu, petuki ning perabatan ini perabatan, suaka buyon Kok mau nggak ada di fitnah kape Padahal itu cara terbaik. Oh coba benar jadi fitnah tak betul ini kamar lu yang malah perkor bocah orang. Wah, ya jadi lagi-lagi. Ya. Malah nih kiai soleh ya udah akeh mulanya itu, akeh kiai soleh ya akeh pondok Quran, pondok kitab kiai ini mulang mbak mbak. Tapi ya rata-rata di depan umum. Makanya di tempat yang mudah diakses. Depan umum aku tuning perapatan bawa mudeng ya teras. oh kok depan umum berarti aku tuning lapangan. Ya tuh mau nopo eh paham ya jadi ini penting kalau terang. Akhirnya Nabi Duko. Nabi Duko terus semenjak itu selalu ada wong soleh penentang kebenaran. Seorang ada wong soleh penentang kebenaran. Ya ini nganti saya ini. Wis ngono Jumatan entah cuwilik ruang. kulo riyen menang itu, Kuwi nyaran-nyaran kiai <laughs> ono kiai semangat suan kulo. Ditulisi pengumuman. Anak-anak kecil dilarang dibawa ke masjid. Mereka mengganggu kekhusyuan sholat. Tadi umumnya sholat kulo. Jangan setuju kalau aku ini ya? setuju apa? Ben Cuma khusuk khusyuk beneran ono tas cilik dolanan. Sama ini. Ya kan orang pendulanan yang terminal, dolan nomor masjid ya rawalah ini. Yang caci cilik melok bapake Jumatan ya apik tuh pendulanan itu ning masjid. Nah rawalah kalau pendulanan yang terminal. Terus terminal. Terus Lah ini masjid. Ya apik cah cilik sing ngrameni timbang kowe tuwek ngrameni apa mending ngono. Lah misalnya cah cilik terus meneng kabeh iku jenenge ora cah cilik, cah idiot aku mriko. Dijak rebukan kok malah terus aku ya beringe. Bener Pak. Ya ora tok kharit tapi bener. Ya dene apa tapi kalah kramat baik kula ya akhirnya ya nurut dene tapi germang germung. Aku tuh sering kaji Nabi lah. Paling angel kan sawang soleh semuanya. Mbok gedingi khusyuk era karuan. Mbok dukung goblok era karuan. Lah kok roh. Nak cacilik ram. mau khusyuk. Cari fokus ibadah.